Ya, masih di bab Ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Bab pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sisi tauhid. Qawluhu karena kita masih membahas hadis ini ya La taj'alu buyutakum kuburan ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم Janganlah kalian jadikan kuburanku eh, rumahmu sebagai kuburan. Dan jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. dan bersalawatlah kepadaku karena sesungguhnya salawatmu ke ia ya, akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Qauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan salawatlah kepadaku karena sesungguhnya salawat, salawat kamu itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Qala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam yushiru bidzalika. Hal ini menunjukkan ila anna ma yanaluni minkum minas salati wassalam. Bahwa apa yang sampai kepadaku dari kalian berupa salawat dan salam yahsulu ma'aqurbikum min qabri wa bu'dikum itu bisa terhasilkan baik kalian jauh dari kuburanku maupun dekat ya baik dekat maupun jauh Fala hajata bikum ila ittikhadhihi idan, maka tidak butuh lagi kalian untuk menjadikan kuburanku sebagai id. Ya. Selama salawat itu sampai kepada Rasulullah, maka pada waktu itu tidak perlu lagi dijadikan kuburan sebagai id. Kita bersalawat kepada Rasulullah, kita di Indonesia ini. Kita bersalawat kepada Rasulullah sampai kita di mana saja, di Madinah, di Amerika ataupun di Inggris ataupun di Malaysia atau di tempat-tempat yang lainnya maka siapa saja yang bersalawat kepada Rasulullah maka salawat itu akan sampai kepada beliau قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أين أين كنتم راه في المختارة dari Ali bin Hussein bahwa ia melihat laki-laki datang ya, kepada salah satu furjah ya lubang yang ada di situ dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia masuk ke, ke, ke, ke dalamnya dan berdoa. Ya maka Ali pun, ya Ali bin Hussein pun melarangnya dan berkata, bukankah aku sudah menyampaikan kepada kamu sebuah hadis ini aku mendengarnya dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id dan jangan jadi jad, kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan karena sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu al Mukhtar Abu Al-Maqdisi dalam kitab al Mukhtar juga dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam mustadnya dan disebutkan oleh al Haythami dalam al Zawaid beliau berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan di dalamnya ada rawi yang bernama Ja'far bin Ibrahim Al-Ja'fari disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Jarah wa Ta'dil dan tidak disebutkan padanya jarah dan sisa rawi-rawinya adalah rawi yang sifat هذا الحديث والذي قبله جيدا حسن الاسنادين <clears throat> Nah, hadis ini dan hadis sebelumnya adalah hadis yang jayid yang isnadnya hasan kata beliau. Amal awal adapun hadis yang pertama maka itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Nasi As-Sa'il. Dia berkata akhbarani Ibnu Abi Dzib. Mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Dzib. Ya namanya Muhammad Muhammad bin Abi Zi'ib seorang yang siqah uh, eh, An Sa'id al makburi Sa'id al makburi juga seorang yang siqah faqih ya kemudian walaupun ya Sa'id al makburi ini beliau ini uh, apa taghayyara bi akharah hafalannya itu berubah di akhir hayatnya. Ya. Yeah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah ia menyebutkan warwatuhu siqatun masyhur dan ini semua rawi riwayatnya siqat masyhur. Lakin Abdullah bin Nafi qala fi Abu Hatim Ar-Razi akan tetapi Abdullah bin Nafi ya disebutkan oleh Eh, Abu Hatim Ar-Razi, "Laisa bil hafiz ta'rif fa tunkir." Dia tidak hafiz. Kamu mendapati di situ kamu akan mengetahui dan mengingkarinya. Perkataan Abu Hatim, kata-kata laisa bil hafiz menunjukkan bahwa orang ini ada kelemahan dalam hafalan. Iya. Yeah. Waqala Ibn Ma'in huwa siqah. Berkata Ibnu Ma'in dia siqah. Dan berkata Abu Zur'ah la ba'sa bih. Tidak apa-apa. Ya. Yahya bin Ma'in <clears throat> adalah termasuk uh, imam Jarh wa yang dari kalangan mutasyaddidin. Dia termasuk imam yang sangat sulit untuk mensikohkan orang Walaupun punya kebiasaan terkadang beliau sengaja mengatakan fikoh kepada rawi yang disepakati oleh para ulama akan keboifannya. Untuk apa? Ya, kata Az-Zahabi, kalau Ibnu Ma'in mengatakan fikoh kepada rawi yang disepakati akan keboifannya, la yaziduhu illa wahnan ala wahnin. Dia tidak menambah kecuali kelemahan di atas kelemahan. Akan tetapi apabila rawi tersebut ya tidak disepakati akan kefikohannya dan terlihat dari kebiasaan Ibnu Ma'in beliau itu pada asalnya mutasyadid Artinya sulit untuk mengatakan seorang rawi itu fikoh Maka kalau seseorang dikatakan oleh Ibnu Ma'in fikoh kata Al-Hafidz al zahabi pegang kuat-kuat. Wapala Abu Surah dan berkata Abu Surah Ar-Razi la sabih. Abu Surah ini termasuk al Imam Mu'tadil. Iya, imamnya e, tidak terlalu mutasyadid dan tidak terlalu mutasahil. Ini menunjukkan bahwa derajat orang ini siapa? Abdullah bin Nafi siapa dia itu. Iya. Akan tetapi ada padanya sedikit kelembekan dalam masalah hafalan. Nah, seperti ini biasanya masih berderajat hasan hadisnya. Ya, apabila ada rawi yang dikatakan fiqah, laisa bil hasil, fiqah tapi tidak hasil, itu kebanyakan. Makanya eh, Al Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdib sendiri mengatakan fiqatun sihilin. Fiqah padanya ada sedikit kelembekan. Nah, seperti ini biasanya ya derajatnya sama dengan saduk artinya dalam artian dia dia adalah hasan hadisnya Allahu a'lam Qala Syekhul Islam berkata Syekhul Islam Pemitlu hadza rawi yang hadis yang seperti ini atau rawi yang seperti ini idza kana li hadisihi syawahid ulma annahu mahfuz Ya. Kalau ternyata hadisnya mempunyai syawahid penguat-penguat, maka diketahui bahwa ini termasuk dari hafalannya bukan dari kelemahannya. Wahadalahu syawahid muta'adidah dan ternyata hadis ini mempunyai syawahid yang banyak sehingga ya kata-kata e, sifatun sihilin siqah tapi di situ ada kelembekannya ya Kata-kata sihirin dia pada ada kelembekannya. Mungkin bisa kita katakan kalau dia bersendirian. Akan tetapi ketika ada syawahid-syawahid penguat-penguat yang menunjukkan kepada hal itu, maka otomatis ya hadis ini bukan hanya hasan tapi dia dikatakan sahih. Makanya Syekh al bani rahimahullah menyatakan hadisnya sahih. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي berkata الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة Hadis ini hasan, jayid sanatnya dan mempunyai syawahid yang banyak sehingga naik kepada derajat sahih. Dan mungkin antum masih bingung apa itu apa itu hadis sahih atau itu hadis hasan. Insyaallah insya ya malam malam minggu setelah isya jam setengah sembilan lah kita ada pelajaran khusus tentang ilmu mustalah hadis. Bagi antum yang ingin tahu istilah-istilah ilmu hadis, ya antum dengarkan saja nanti malam minggu jam setengah sembilan kan? Jam kalau gak kalau gak jam delapan ya setengah sembilan lah. Wa amal hadis tsani Adapun hadis yang kedua, Tarwahu Abu Ya'la wal Qadhi Ismail wal Hafiz al Ya, ataupun hadis yang kedua yaitu hadis Ali bin Husain tadi. Maka diriwayatkan Abu Ya'la demikian pula Al-Qadhi Ismail dan Al-Hafiz Al-Ziya Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah. Demikian pula dikeluarkan hadis ini oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, Ibnu Abi Syaibah juga dalam musannafnya, dan Al-Bukhari di dalam At-Tarikh Al-Kabir bukan dalam sahihnya ya tapi dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir Qala Syekhul Islam fanzur hadhihi sunnah Berkata Syekhul Islam lihatlah sunnah ini Kaifa makhrajuha min ahli al-Madinah wa ahli al-Bait Bagaimana ya makhrajnya maksudnya sahabat apa rawi yang meriwayatkan hadis ini ternyata dari penduduk Madinah bukan hanya penduduk Madinah ternyata ahli bait lagi atau ahli bait dari keturunan Rasulullah alladzina lahum min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurbun nasab wa qurbud dar di mana mereka mempunyai nasab yang dekat dan rumah yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di annahum ila dzalika ahwaj min ghairihim maka tentunya mereka lebih butuh dari yang yang selain mereka fakanu lahu abbat dan mereka ternyata lebih hafal dari yang lainnya intah Waqala Sa'id bin Mansur fi sunanihi berkata Sa'id bin Mansur dalam sunannya haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad akhbarani Suhail bin Abi Suhail qala ra'ani Al-Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu 'inda al-qabr sanadani وهو في بيت Fatimah yata'asha. Ya bahwa dari su apa hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepadaku Suhail bin Abi Suhail ya mengabarkan kepadaku Suhail bin Abi Suhail uh, <clears throat> ia berkata bahwa Al Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihat kepadaku ya melihat kepadaku yang aku sedang berada di sisi kuburan di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ia memanggilku sementara beliau berada di rumah Fatimah sedang makan malam Faqala salamtu ala Nabi sallallahu faqultu salamtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, beliau berkata, halumma ilal asya. Ayo sini kemari, ya kita makan malam. <clears throat> Fakultu la uridu. Aku berkata aku tidak menginginkannya. Fakal lalu ia berkata mali ra'aituka indal qabr. Kenapa aku lihat kamu di, berada di sisi kuburan? aku salamtu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala idza dakhalta al-masjid fasallim. Kalau kamu masuk masjid, ya kasih salam. Ya. Semakal kemudian ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam qal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم tablughuni haitsuma kuntum la'ana Allahu al-yahuda an nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ma antum wa man bil andalus illa sawa Sesungguhnya Rasul bersabda, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Dan jangan kalian am, jadikan rumah kamu sebagai kuburan dan bersalawatlah kepadaku karena salawatmu itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Ya. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kalian dengan orang yang ada di Andalus sama saja, kata beliau. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat sanadnya ini sanadnya mursal. Karena ia dari Al Hasan bin Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sabiin. Kemudian dia langsung berkata Rasul bersabda dan ini namanya mursal. Mursal itu seorang tabiin berkata Rasul bersabda begitu. dan juga disebutkan siapa sahabat yang meriwayatkannya. Dan mursal termasuk doif ya. Akan tetapi bukan e, akan tetapi hadis yang mursal ini dikuatkan oleh hadis yang marfu tadi sebelumnya. Waqala Sa'id Aizan berkata Sa'id bin Mansur dalam sunannya, sunan Sa'id bin Mansur ini banyak mengumpulkan hadis-hadis maktu'at. Haddatana Hibban bin Ali <clears throat> Al-Jahdami Haddatana Hibban bin Ali Abu Ali Al-Anazi الكوفي Haddatsana Muhammad bin Ajlan, dia seorang saduk dan Hibban bin Ali itu seorang yang dhaif ya. An Abi Sa'id Maula Al-Mahri dari Abu Sa'id Maula Al-Mahri ya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda la tattakhidhu baiti jidan wala buyutakum kubura wasallu alayya fa inna salatakum tablun. Jangan kalian jadikan kuburanku ini sebagai id. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dan selalu bersalawatlah kepadaku karena sesungguhnya salatmu itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Dan hadis ini pun mursal. Bukan cuma mursal tapi ada juga rawi yang doif itu Sibban bin Ali. Ya. <clears throat> Makanya Syekhul Islam berkata, "Qala Syekhul Islam" Fahadani mursalan min hadain wajhain mukhtalifain. Dua hadis ini mursal dari dua jalan yang berbeda. Yadullani ala subutil hadis menunjukkan bahwa hadis itu memang sabit. La siyama wa qad bihi man arsalahu. Terutama telah berhujah dengannya orang yang memursalkannya. Wadarika yaktabi subutahu indahu dan ini menunjukkan bahwa hadis itu sabit sisinya. Hada ini laulam yurwa min wujuhin musnadah waruhadain kalau ternyata tidak diriwayatkan kecuali dari riwayat-riwayat yang mursal saja. Fakaifa kaifa wa qad taqaddama musnadan? Bagaimana jadinya apabila ternyata ada jalan lain yang marfu ya tidak mursal. Maka ini yaziduhu quwwatan ala Kuah menambah kekuatan di atas kekuatan. Nah. Qauluhu, dia berkata, ya sabda Rasul, ya, apa bukan itu? An Ali bin Husain, siapakah Ali bin Husain? Yaitu bin Ali bin Abi Talib, cucunya Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan Zainul Abidin, semoga Allah meridainya. Ya, Beliau ini termasuk tabi'in yang paling afdal, afdal tabi'in min ahli baitihi wa a'lamuhum. Tabi'in yang paling afdal dari ahli bait Rasulullah dan yang paling alim. Bahkan Az-Zuhri berkata, aku tidak pernah melihat orang ya seorang Quraisy yang lebih afdal darinya. <clears throat> orang Syiah menjadikan Zainul Abidin ini sebagai imam mereka imam mereka yang ketiga dan menisbatkan kepada beliau perkataan-perkataan yang naudzubillah dengan sanad-sanad yang maudhu semuanya palsu ya dari orang-orang Syiah yang sesat dan menyesatkan akhi azakallah Ali bin Husain ini keyakinannya tidak sama sekali bukan dari Syiah. Ali bin Husain Zainul Abidin itu seorang ahli sunnah yang mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh para sahabat. Maka yang dinisbatkan oleh Syiah kepada beliau semuanya dusta, kadib. Ya, dusta dan bohong. Dan antum akhi azakumullah, ya cukuplah bagi antum perkataan Imam Syafi'i, arwi an kulli ahad illa al-khashabiyah fa innahum yastahilluna al-kadhib. Aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali orang-orang Syiah Kenapa? Karena mereka itu menghalalkan dusta. Ya, mereka itu menghalalkan dusta ya, orang-orang Rafidah itu. Isna Asyariyah. Dan ahlu sunnah akhi adalah yang paling cinta kepada ahlu bait. Ahlu sunnah mencintai semua ahli bait. Justru syiah lah yang mengklaim mereka itu cinta ahli bait padahal sesungguhnya mereka lah yang paling benci kepada Ahlu bait. Bukankah mereka mengatakan bahwa eh, bukankah mereka melaknat Aisyah? Dan Aisyah bukankah istri Rasulullah? Bukankah istri Rasulullah termasuk ahlu bait? Ya Allah. Ya. Mata sanata salasin wasal watifin al sahih beliau meninggal pada tahun 93. Wa Abu Husain dan ayahnya adalah Husain cucu Rasulullah SAW dan raihanahnya ya di mana beliau mati syahid pada bulan pada hari Ashura <clears throat> tahun 61 Hijriah ya dalam umur 56 tahun waktu itu di mana dibunuh oleh Abdullah bin Ziyad dan kawan-kawannya yang waktu itu Hussein bin Ali berangkat menuju Kufah <clears throat> ya untuk memerangi Yazid bin Muawiyah. Akan tetapi kemudian sebetulnya sebelum beliau berangkat sudah dinasihati oleh Ibnu Abbas supaya jangan pergi. Kemudian beliau tetap pergi. Akan tetapi kemudian di tengah jalan beliau ya <clears throat> mengundurkan diri dan apa bertobat kepada Allah dan hendak pulang kemudian ternyata dicegat oleh pasukan dari Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ziyad ini. Yang kemudian terjadilah ya pembunuhan terhadap beliau di padang Karbala namanya. Dan kemudian kepalanya beliau ini <clears throat> dibawa entah kemana Allah Ya. Ya. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa kepala Husain dibawa kepada Yazid bin Muawiyah dan bahwasanya Yazid bin Muawiyah merasa senang dengan melihatnya, maka ini semua riwayat yang berasal dari orang-orang Syiah. Tidak sahih satupun juga. Qauluhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjah. Bahwa ia melihat orang seseorang ya datang kepada sebuah lubang yang ada di kuburan Rasulullah Wahyal kuwah fil jidar wal khawfah wa yaitu ya, bagian yang menjorok di dinding dan khawfah. qawluhu fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Lalu orang itu masuk pada surga tersebut dan berdoa. Ternyata dilarang oleh Ali bin Hussein. هذا يدل على على على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. Ini menunjukkan ya riwayat ini dilarangnya bermaksud khusus untuk menuju kuburan saja atau kuburan-kuburan yang lainnya semata-mata untuk mendoakan dan berselawat. Maksudnya dilarang di sini ya <clears throat> apa e, melakukan perjalanan yang jauh safar. Kalau tidak disertai dengan perjalanan jauh, ya, dan bukan safar boleh. Karena Rasulullah sabda, la tushadur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diajakan diadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali kepada tiga masjid saja. Ini menunjukkan ya riwayat Ali bin Husain ini ketika ia melihat seseorang yang masuk ke Khawqah, ke Furjah di situ kemudian berdoa di kuburan, menunjukkan bahwa orang yang jauh-jauh ya bersafar khusus untuk apa kekuburan Rasulullah maka ini tidak boleh masuk kepada keumuman hadis tadi. Ya. Tapi bagi mereka yang misalnya dia tidak bermaksud untuk pergi ke kuburan, tujuannya bukan kuburan, tapi tujuannya mau ke Masjid Nabawi. Maka ini boleh. Ya, tujuannya masjid ke, ke Masjid Nabawi. Maka setelah itu baru ke kuburan Nabi mimbab tabaan, bukan aslan, bukan maksud tujuannya, tapi ia adalah tabaan. Tentu ini masuk kepada kaidah apa? Yasbutu tabaan ma la yasbutu istiqlalan. Ya. Kalau sendirian tidak boleh, maka tapi kalau ngikutin yang lain boleh jadi boleh. Itu kaidah usul kaidah eh, fikih yang sudah masyhur di kalangan para ulama. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, Ma'alimku ahadan rakhasa fihi, aku tidak tahu ada seorang pun yang memberikan keringanan dalam masa ini. Karena zalika naw'un min istikhadhi idan karena itu jenis dari mengambil kuburan Nabi sebagai id perayaan. Wa yadullu aidan dan yang menunjukkan ini juga anna qasdal qabri lis-salam idza dakhala al-masjid li yusalli man hiya manhiyun anhu li anna zalika lam yushra' bahwa bermaksud menuju kuburan untuk salam ketika ia masuk masjid untuk sholat dan eh, untuk bersalawat, ya itu dilarang karena itu tidak disyariatkan. Jadi yang disunahkan kalau masuk masjid Nabi itu sholat dua rakaat dulu pak. Sebagian kaum muslimin ada yang langsung menuju kuburan Nabi salah. Yang yang benar itu ya sudah sholat <clears throat> apa sholat sholat apa sholat tahiyat masjid. Kemudian kalau dia mau berselawat kepada kuburan Nabi, kepada Nabi tidak perlu datang ke kuburan Nabi. Ya, makanya para ulama mengatakan orang yang sengaja datang ke, ke kuburan Nabi hanya sebatas untuk berselawat saja. Ini tidak ada syariatnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa selawat kalian itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Kamu mau berselawat di rumah, mau salawat di Indonesia, semuanya akan sampai kepada Rasulullah SAW. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي sallallahu alaihi wasallam bahkan Imam Malik ya membenci penduduk Madinah yang tak kala setiap kali masuk masjid selalu datang ke kuburan Nabi. Yang tidak ada sunahnya seperti itu. an salaf lam yakunu yaf'aluna dzalik karena salaf tidak pernah melakukan itu. Salaf untuk Imam Malik maksudnya sahabat dan tabi'in. Karena ya Imam Malik termasuk tabi'ut tabi'in. Qala lam yasluha akhiru al umma illa ma aslaha awwalaha. Kemudian Imam Malik berkata, ya, tidak akan pernah beres generasi terakhir umat Islam ini kecuali apa yang membuat beres generasi pertamanya. Artinya, kita harus ibadah sama dengan cara ibadahnya generasi pertama. Harus kita berakidah seperti akidahnya generasi yang pertama. Dan tidak akan pernah menang dan pernah beres kalau kita tidak mau mengikuti mereka. Perkataan Imam Malik ini dinukil oleh al qawbi ya, dalam kitabnya ash Ya, Jilid 2 halaman 82. Ini akhirnya menunjukkan perkataan Imam Malik ini betapa kita pentingnya untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Para sahabat tidak pernah ada satupun dari mereka yang setiap kali masuk masjid lalu datang ke kuburan Nabi. Tidak pernah. Demikian pula para tabiin tidak pernah melakukannya. Makanya Imam Malik membenci perbuatan tersebut. Kenapa? Karena kata beliau, karena salah artinya para sahabat tabiin tidak pernah melakukan perbuatan itu. Wakana sahabah wa tabi'un dan adalah para sahabat dan tabi'in semoga Allah meredai mereka semuanya Yatuna ila masjidin Nabi SAW fayusallun. Mereka datang kepada masjid Nabi SAW hanya untuk sholat saja. Fa'idha qadaw sholat fa'adu au kharaju. Kalau sudah sholat selesai mereka pun duduk ataupun keluar. Walam yakunu ya'tuna al-qabra salam dan mereka tidak pernah membiasakan diri datang ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salam. Li'ilmihim anna salata wa salam alaihi sholat akmal wa afdal karena mereka berilmu bahwa bersalawat dan bersalawan dalam keadaan sholat itu lebih sempurna dan lebih afdol. Nah ini ya, kalau para sahabat berbicara atau berbuat dengan ilmu. Kalau orang di zaman sekarang bukan dengan ilmu, ya dengan perasaan, dengan kebodohan dan kejahilan. Ya, dengan klaim katanya lo ini kan cinta kepada Rasul, masa nggak boleh? Ya kita jawab, akhi azakallah lebih besar mana cinta ente dengan para sahabat kepada Rasulullah. Para sahabat, para tabiin itu lebih cinta kepada Rasulullah daripada ente. Kenapa mereka tidak ada yang melakukan seperti itu? Ima ente lebih alim dari sahabat dan para sahabat lebih bodoh dari kamu. Dan ini mustahil. Atau para sahabat yang lebih alim dari ente dan ternyata ente mengikuti hawa nafsu dan tidak mau mengikuti pendapat sahabat. Allah musta'an. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم Adapun masuknya mereka ke kuburan Nabi SAW hanya untuk bersalawat dan salam saja di sana atau untuk berdoa maka sama sekali tidak pernah disyariatkan. Bal nahahum bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Naam. Bagi mereka yang haji kemudian berziarah ke masjid Nabi jadi ya, syariatkan untuk bersalawat apa bersalawat mengucapkan e, doa kepada Rasulullah datang ke kuburannya dengan menghadap kiblat bukan menghadap kuburan Nabi kemudian mengatakan ya assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Abu Bakar assalamu alaika ya, ya Umar ya sebatas itu saja adapun membiasakan setiap kali masuk masjid atau mengkhususkan diri mas ya pergi ke Madinah hanya untuk berdoa di kuburan Nabi. Jelas ini tidak ada syariatnya. Bal bahkan Rasulullah melarang mereka dalam sabdanya, "La tattakhidhu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ya, sudah kita jelaskan id itu apa? Yang dikunjungi berulang ulang di waktu tertentu, ya dan bersalawatlah kepadaku karena sesungguhnya salawat kamu kepada akan sampai kepadaku di mana saja berada. Fabayyana anna salah tafsilu ilahi min bu'din. Ya. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa salawat itu sampai kepada Rasulullah dari kejauhan. Demikian pula salam. Wala ana man ittakhadha quburul anbiya masajid bahkan Rasulullah melaknat orang yang menjadikan kuburan Nabi itu sebagai masjid-masjid. Wa kanatul hujrah fi zamanihim yudkhalu ilayya min al-bab di mana kamar Aisyah yang di situ ada kuburan Rasulullah di zaman para sahabat itu dimasuk masuk kepadanya dari dari pintu. Ikanat Aisyah fiha di mana Aisyah ada padanya pada waktu itu. Ba'da dan setelah itu. Ila an bunyal haid al-akhar sampai kemudian ya dibangun Eh, pagar yang lainnya. Wahum ma'ada tamakkum minal musul ila qabrihi. Padahal waktu itu mereka mungkin dan ya sangat mudah untuk sampai ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata layak kuluna ilaih. Tidak mereka pun tidak pernah ya membiasakan masuk kepadanya. Tidak untuk salam, tidak untuk salawat, tidak untuk doa khusus untuk kekuburan Nabi tidak demikian. Tapi mereka bersalawat dan salam di mana saja. Ya, Wala su'alin an hadithin aw ilmin tidak juga untuk bertanya tentang hadis ataupun ilmu. Wala kana syaitan yatma'u fihim ternyata setan pun juga tidak punya selera kepada mereka. Hatta yusmi'ahum kalaman aw salaman eh, agar memperdengarkan kepada mereka perkataan ataupun salam. Fayadunnuna annahu huwa kallamahum wa aftahum wa bayyana lahum ahadith sehingga disangka bahwa Rasulullah lah yang berbicara atau yang berfatwa padahal itu setan atau annahu qad radda alaihi salam atau ternyata yang disangka bahwa itu yang ya, bahwa Rasulullah menjawab salam. Ternyata itu setan. Fa'adallahum inda kubri wa qabri qari sehingga bisa menyesatkan di sisi kuburannya dan kuburan yang lainnya. Ya, wal maksud kata beliau maksudnya anna sahabah bahwa para sahabat lam yakunu ya'taduna salata wa salam alaihi inda kubri tidak pernah membiasakan ia mengucapkan salawat dan salam khusus di kuburan Nabi. Kama yaf'aluhu min ba'dihim al khuluf sebagaimana yang dilakukan oleh generasi terakhir. Wa inna ma kana ba'dhum ya'ti min kharijin fayusallim alaihi idza qadima min safarih. Ya, akan tetapi sebagian mereka para sahabat datang ya dari luar kuburan lalu bersalah, mengucapkan salam kepada Nabi SAW kalau datang dari safar. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh Abdullah bin bin Umar. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azakallah. Kala Ubaidullah bin Umar berkata Ubaidullah bin Umar dari Nafi, karena Ibnu Umar adalah Ibnu Umar idza qadima min safar ata qabran Nabi Ya, kalau datang dari safar perjalanan jauh, beliau mendatangi kuburan Nabi dan berkata, Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Abu Bakar. Assalamu alaika ya Abata. Thumma yansarif. Ya, Assalamu alaikum ya wahai Rasulullah. Assalamu alaikum wahai Abu Bakar. Assalamu alaikum wahai ayahku. Kemudian Ibnu Umar pun pergi. Selesai. Ya. Itu pun bagi mereka yang datang dari jauh tapi tidak khusus untuk datang ke kuburan Nabi dalam rangka apa? Berkunjung kepada Masjid Nabawi alaihi salatu wasallam. Qala Ubaidullah berkata Ubaidullah bin Umar. Ya, Ubaidullah bin Umar <clears throat> ya bin Hafiz bin Asim bin Umar bin Khattab bin Hafiz bin Asim bin Umar bin Khattab Mana alamu ahad dan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika illa bin Umar. Kami tidak mengetahui seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan itu kecuali Ibnu Umar saja. Ternyata yang melakukan itu pun hanya Ibnu Umar. Sahabat yang lainnya tidak ada yang melakukannya. Wahada dulu ala annahu la yaqifu 'inda al-qabr lid-du'a ini menunjukkan ketika kita mengucapkan salam ya ke kuburan Nabi tidak usah berhenti ya tidak maksudnya tidak usah berdiri menghadap kuburan kama yaf'aluhu katsir sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian eh, sebagian banyak orang orang Islam pada zaman sekarang ini Qala Syekhul Islam berkata Syekhul Islam Lianna dzalika lam yunqan al ahadi min as-sahabah Kenapa yang demikian itu tidak ya tidak dilakukan? Kenapa? Karena tidak pernah dinukil dari seorang pun dari sahabat. Fakana bid'atan mahdoh sehingga menjadi sebuah bid'ah yang murni. Mafil Mabsud qala Malik di dalam kitab Al Mabsud Imam Malik berkata, La ara an yaqifa inda qabrin Nabi SAW. Aku tidak berpendapat bolehnya seseorang khusus berdiri di sisi Nabi SAW. Walakin yusallim wa yamdi, hendaknya dia cuma mengucapkan salam kemudian jalan, dia pergi setelah itu. Wa nafsu Ahmad annahu yastaqbilul qiblah bahkan Imam Ahmad menyatakan ya, dia jangan menghadap kuburan Nabi tapi menghadap kiblat. Wa yaj'alul hajra hujra'in ya, hujra'an an yasari li alla yastadbirahu dan menjadikan kuburan Nabi itu berada di sisi kirinya sehingga tidak membelakanginya. Jadi kita ya kalau setelah mengunjungi apa kuburan uh, masjid Nabi, datang ke kuburan Nabi itu kita jadikan kuburan Nabi itu sebelah kiri dan kita menghadap ke kaki ke kiblat bukan ke kuburan Nabi salah fatal ya, karena dalam berdoa itu disyariatkan untuk menghadap kiblat. Wabil jumlah kesimpulannya apa? Qad ittafaqa aimma ala annahu idza da'a la qabr. Para ulama bersepakat, ya berijma bersepakat bahwa apabila seseorang berdoa jangan menghadap kuburan. Watanaza'u tapi mereka ber berselisih apakah ketika mengucapkan salam kepada Nabi itu dia menghadap kuburan atau tidak? Ya. Wafil hadis dan di dalam hadis tadi Ali Ali bin Husain tadi yang sudah kita sebutkan, Dalilun ala man yushaddir rihal ila qabrihi sallallahu wa ila wari min al-qubur wal mashahid. Lianna dhalika min itikhadiha a'yadan bal min a'zami asbab al-ishraq bi ashabiha. Ya, hadis ini merupakan dalil dilarangnya mengadakan perjalanan jauh khusus hanya khusus bermaksud untuk berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, jangan dipahami oleh kantu antum bahwa saya apa para ulama melarang berziarah kuburan Nabi salah. Yang dilarang itu mengajakan mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ya berziarah kuburan Nabi. Nah, jadi kalau dia tidak mengadakan perjalanan jauh seperti mereka yang tinggal di Madinah atau mereka yang bermaksud tujuannya untuk pergi ke Masjid Nabi setelah itu baru kekuburan Nabi, maka nggak jadi masalah. Ya. Karena sebagian orang ada kemudian ya menulis besar-besar ya Roja FM melarang berziarah kuburan Nabi. Ya Allah, kapan itu? Ini jelas fitnah, ya, fitnah yang keji. Semoga Allah membalas orang yang memfitnah seperti ini. Ya, kita tidak melarang berziarah kuburan Nabi. Siapa yang mengatakan? Yang kita larang adalah mengadakan perjalanan jauh, safar, khusus untuk berziarah kuburan Nabi ini. Karena yang melarang sendiri Rasulullah, bukan saya. Bukan Raja FM, bukan para ulama. Rasulullah yang melarang. Rasul sabda apa? La tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh, ya safar, kecuali kepada tiga masjid saja. Wallahu a'lam. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat, semakin ya memahamkan kepada kita tentang ibadah kita, tentang agama kita, tentang hakikat Islam ini. Sehingga betul-betul kita di atas basirah dalam beragama. Maaf nah, ada yang bertanya? Allah. Ya, kalian untuk JFM, bagi ingin bertanya, anda bisa memberikan pertanyaan di telepon 702 4141 atau di line SMS 0817 819185 Eh, ada pertanyaan dari SMS? Ya, silahkan iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang tua saya melarang saya memakai jilbab dan sekarang membenci saya berdasarkan bila saya melawan mereka dan pergi meninggalkan mereka? Jazakallah khair. Ya. Sesungguhnya apabila orang tua melarang memakai jilbab tidak boleh ditaati. Haram mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah. Rasulullah sabda la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anda anti tidak boleh melawan mereka. Maksudnya dalam artian ya <clears throat> melawan dengan sikap yang kasar dan mengatakan kata-kata yang yang buruk. Ya. Ini. Kemudian jangan meninggalkan mereka. Justru kita perlihatkan bakti kita kepada dia. Kalau kita punya uang atau kita sudah sudah kerja, ya kasih duit ke mereka Semoga mereka diberikan hidayah dan kita terus memohon kepada Allah dan berdoa semoga Allah memberikan hidayah. Dan kita juga memohon kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tua anti. Nah. Eh, Kecuali ya kalau misalnya tinggalnya anti di rumah itu tidak menjadikan memungkinkan. Dimana ya anti tidak bebas dan akhirnya berbagai macam mudarat menimpa anti ya sehingga dibuat dipaksa untuk melepas jilbab maka lebih baik anti hijrah ke tempat lain ke, ke rumah kakak atau yang lainnya ya selama di situ ada mahram nah. Ya, saya ada penanya di dalam Ustaz dari Pak Junaidi. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi uh, ini tersema banyak bila kita menghadapi kebingungan terus kan dianjurkan untuk sholat istihoroh ya. setelah berdoa dengan doa istihoroh eh, uh, boleh enggak misalnya kita mengambil Al-Quran terus membuka di bagian mana saja nah di halaman itu kita menghitung huruf ho sama huruf sin besar mana yang lebih banyak sebagai jawaban dari sholat istihoroh itu Nah, cara begitu dibenarkan enggak dalam syariat? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, akhi azakullah apa hubungannya huruf kho dengan huruf ha Huruf kho, huruf ha tidak tahu yang baik Dari mana Anda tahu bahwa itu yang lebih baik ketika Anda menghitung huruf kho ternyata lebih banyak daripada huruf ha Oh, berarti ini yang baik. Ya, apakah Anda mengira bahwa huruf kho tahu yang baik? dan tahu yang gaib maka barang siapa yang melakukan seperti ini ya ya bertasabuh pertama dengan dukun yang kedua melakukan perbuatan yang tidak pernah ada syariatnya dari Rasulullah tidak pula para sahabat tidak pula para hatta imam yang empat hatta para ulama setelahnya ya maka ini sebuah perbuatan yang tidak syak lagi bid'ahnya nah bagaimana akhi azakallah setelah kita salat istikharah ini yang menjadi permasalahan. Khilaf para ulama yang sahih. Apabila kita hendak melakukan suatu perbuatan yang kita tidak tahu baik atau buruknya, kemudian kita salat istikharah, maka kita tetap melakukan apa yang kita sedang niatkan. Kita berniat melakukannya, kita lakukan. Kalau ternyata dia itu baik buat kita, pasti Allah akan mudahkan sebab segala sebabnya. Ya. Tapi kalau ternyata itu tidak baik, biasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan persulit. Maka pada waktu itu Anda bisa melihat ya, kesalahan fatal banyak kaum muslimin itu terkadang nunggu mimpi. Ya, ada yang nunggu mimpi, ada juga yang yang ini aneh lagi ini ya, men, menghitung huruf kho sama hak mana yang lebih banyak katanya. Ya, ada lagi yang nunggu mimpi, ditungguin mimpi. Saya udah berkali-kali sholat istikharah ke ustadznya, tapi nggak pernah mimpi-mimpi, nggak pernah ada jawabannya. Ahli, ya, ini sufi ini. Pertama, <clears throat> sholat istikharah itu disyariatkan hanya sekali, bukan berkali-kali. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW uh, eh, kalau antum perhatikan dalam isi doa istikharah itu sendiri, antum akan tahu jawabannya. Rasul sabda kan begini, Allahumma in kana hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili wa ajili ya faqdirhu li wa yassirhu li thumma arjini bi Ya Allah kalau perkara kalau ternyata perkara ini baik untukku ya Allah untuk kehidupanku, untuk agamaku, ya, hidupku dan matiku, maka aktifkan ia untukku dan mudahkan ia untukku. Lihat. Berarti kalau itu baik menurut Allah, Allah akan mudahkan sebab-sebabnya. Tahu-tahu dipermudah aja. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, Ya Allah, kalau Allah mainkan hadil amra syarrali, kalau ternyata ini buruk untukku, agamaku, duniaku, ya, fasrifni anhu wasrifu anni, Wakdur lil khairu haitsu haitsu kana thumma ardini bi. Ya Allah, ya palingkan aku darinya dan palingkan ia dariku. Berarti ini menunjukkan kalau dia tidak baik Allah akan palingkan ia darinya. Dipalingkan. Nah, ini ya tanda sesuatu itu baik atau buruk. Dipermudah atau dipersulit. Nah. Baik. Ada tandanya di dari Lingus. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya nih, uh, apakah ada doa khusus untuk sholat uh, seperti sholat duha, sholat tahajud itu apa ada doa sesudah sholat itu gitu. Hmm. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adapun setelah sholat duha, saya belum pernah mendapatkan tentang doa khusus masalah ini yang sahih. Ada memang beberapa riwayat yang disebutkan oleh orang-orang awam di zaman sekarang ternyata semuanya tidak ada asal usulnya atau doa jiddan. Adapun dengan sanad-sanad yang lain saya belum mendapatkan, <coughs> Maka berdoa dengan doa apa saja. Adapun setelah salat eh, apa? Setelah salat tahajud Rasulullah biasa melakukan membaca setelah salat witir itu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya Rabbil Malaikat Warruh. Kemudian Rasulullah SAW juga berdoa uh, Allah Subhanallah saya lupa. Allahumma saya lupa. Nanti saya rujuk lagi. Coba nanti ya Ibu uh, rujuk ke kitab yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya, yang berjudul Doa dan Wirid Rasulullah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya. Beli bukunya dan di situ ada tertera doa setelah tahajud biasanya Rasulullah melakukannya. Wailah kita berdoa dengan doa apa saja yang baik boleh. Naam. Baik, ada Abu Azam di Bumi Mutiara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya mau tanya nih. Iya. Mengenai kuburan. Uh, sekarang ini kan kuburan banyak orang meninggikan maupun mengkeramiknya ya Ustaz ya. Nah, bagaimana tuntutan syariat menurut syariat uh, kuburan itu sebaiknya bagaimana? Apakah rata? Kemudian bolehkah pakai nisan kemudian ditulis atau bagaimana menurut syariat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Kuburan yang sesuai dengan sunnah Rasul itu ditinggikan satu jengkal di atas tanah. Adapun hadis-hadis yang menyuruh untuk meratakan kuburan bukan artinya meratakan ya, dengan tanah sama sekali salah pemahaman seperti ini. Karena harus dikompromikan antara hadis yang menyuruh untuk meratakan tanah dengan hadis yang Rasulullah menyuruh untuk meninggikan kuburan di atas satu apa bahasa tidak boleh lebih dari satu jengkal. Makanya kata para ulama yang dimaksud dengan <clears throat> meratakan kuburan artinya yaitu mengurangi kuburan yang tingginya lebih dari satu jengkal. Kalau lebih dari satu jengkal kita ratakan. Ya, jadi hanya sebatas satu jengkal saja. Kemudian Rasulullah dikuburkan dan Rasulullah itu dikuburkan dan bentuk kuburannya musannam seperti bentuk gunung gitu kan. Karena ada bentuk musaffah, ada musanna. Musaffah itu seperti atap, yaitu di empat ada lagi musannam. Ya, seperti gunung. Ya. Berkata Syekh Albani diperbolehkan pinggir-pinggiran kuburan itu supaya tidak jatuh atau tidak hilang ya diberi batak batak saja. Adapun di plester maka telah ada hadis yang melarangnya. Adapun masalah pemberian nisan maka tidak pernah dilakukan Rasulullah wa sahabat wa tabi'in tabi'un hanya diberikan batu saja di situ batu besar yang ada di arah kepala eh, kuburan. Ya. Walaupun sebagian orang memberikan rukhsah untuk ditulis namanya saja agar kita bisa membedakan kuburan ia dengan yang lainnya sehingga kita bisa mendoakannya. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua bahwa eh, apa Rasulullah SAW melarang memplester kuburan dalam satu hadis yang sahih dari Muslim ya. Rasulullah melarang kuburan itu diplester, melarang kuburan itu diduduki, melarang kuburan itu diberikan lampu, juga dilarang membangun bangunan di atas kuburan. Ini semua larangan-larangan yang berhubungan dengan kuburan. Ya. Allah a'lam. Ya, saya pertanyaan dari sana. tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada kelompok-kelompok taklim yang menjadwalkan perjalanan ziarah kubur ke kuburan wali songo. Apakah ini termasuk perkara kita Jazakallah khair dari umum umum saja. Jelas, ya. Dan termasuk maksiat walaupun niatnya taat. Kenapa caranya dilarang oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Dan hadisnya sahih kan Bukhari dan Muslim. Jangan melakukan perjalanan jauh safar kecuali dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid saja. Dan mereka telah ya menyelisih larangan Rasulullah ini. Sehingga mereka kemudian bersafar jauh menuju kuburan-kuburan dengan klaim katanya cinta wali. Tapi cinta wali bukan demikian keadaannya. Dan bukan dengan demikian caranya. Ya, kalau memang ternyata mereka wali-wali Allah, cinta kepada mereka dengan cara mengikuti apa yang diperintahkan oleh wali-wali itu untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ya, Imam Syafi'i lebih tinggi kedudukannya dari Wali Songo. Dengan ijma para ulama jelas. Dan Imam Syafi'i melarang untuk mengadakan perjalanan jauh berdasarkan hadis tersebut. Maka dari itu, ikhwatul Islam, azakumullah, apa yang dilakukan banyak orang-orang awam pada zaman sekarang melakukan ziarah-ziarah kubur ya, dengan melakukan perjalanan jauh sudah gitu mereka membaca Quran di kuburan semua ini sama sekali tidak ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya mereka juga jangan taklid. Ya. Terkadang ketika mendengar perkataan ini, uh, melarang. Akhirnya apa itu sesat dan yang lainnya. Tanpa dilihat lagi bagaimana dalilnya. Memang kebiasaan orang awam di zaman sekarang begitu. Kalau ada sesuatu yang apa aneh atau dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka dianggapnya sesat. Padahal ya seharusnya kewajiban mereka itu adalah mempelajari dulu. Melihat dulu dalilnya apa. Bagaimana pendapat para ulama terdahulu yang lebih alim, lebih dalam. Para ulama terdahulu sudah bersepakat haramnya untuk mengadakan perjalanan jauh menuju masjid, eh masjid menjadi menuju kuburan berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Baik, ada pertanyaan di dalam silakan Mas. Assalamualaikum. السلام ورحمة الله Oke, pesan. kalau kita habis sholat, terus, halo? Halo. Ya, kita habis sholat, itu uh, kita ketahuan bahwa di tubuh kita itu ada najis, uh, eh, Pak, misalnya najis. Setelah sholat, uh, Pak? Ya, halo? Setelah sholat ya setelah sholat apa kita mengulangi sholatnya lagi atau tidak? Ya. Terima kasih San. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apabila ada orang setelah sholat mendapati di tubuhnya ada najis, maka tidak perlu diulangi. Maka tidak perlu diulangi sholatnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa Rasulullah pernah sholat dengan memakai sendal. Ketika sedang sholat, malaikat Jibril pun ya, memberitahukan bahwa di sendal itu ada najis. Ada-ada. Maka Rasulullah langsung melemparkan sendalnya dan tidak membatalkan sholatnya. Ini kalau sendal. Kalau misalnya kita tahu di celana atau di sarung kita sedang sholat, ya, sedang sholat baru ingat kalau di sarung kita ada najis. Apakah kita batalkan kemudian kita ganti sarungnya, kemudian masuk lagi sholat? Ataukah kita teruskan sholatnya khilaf? Ya, sebab kalau sendal mungkin bisa kita copot, tapi kalau sarung kita copot, ya kelihatan aurat. Ya, sementara membatalkan sholat itu adalah hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah, Ya ayuhalladzina amun la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Ya. Membatalkan ibadah yang sifatnya wajib itu tidak boleh. Maka Allah alam yang ya rajih, dia teruskan sholatnya dan sah sholatnya. Itu bagi mereka yang ingat ketika sholat. Dan bagi mereka yang ingat setelah sholat, maka otomatis tidak perlu diulang lagi. Tapi kalau misalnya dia baru ingat setelah sholat, bahwa dia kentut, eh sudah, bahwa dia junub belum mandi, maka ini beda lagi. Beda antara najis dengan hadas. Maka kalau hadas seperti junub, ya, wajib dia mandi lagi dan sholat lagi. Wajib dia mandi lagi dan sholat lagi. Nah. Saya tanya tanya di dalam putri, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mau nanya bagaimana pendapat antum ada sebuah majalah yang e, memberikan cara-cara penyembuhan dengan menentukan seseorang juz ini juz ini dari dalam Al-Qur'an untuk diamalkan. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan buku eh, Amalia Sunnah yang dinilai fitah yang ditulis oleh Dr. Andes Kiai Haji M. Sofyan Roji Abdullah LC. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Menentukan juz-juz tertentu untuk dari Al-Quran untuk penyembuhan tanpa dalil ini sama saja mengada-ngada dalam agama. Karena masalah ini tidak diserahkan kepada pendapat manusia, tapi diserahkan kepada syariat Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa jus ini bisa bisa menyembuhkan penyakit tumor, jus ini bisa menyembuh, menyembuhkan penyakit ini tanpa dalil maka rajman bil ghaib. Ya sama saja men, ya mengklaim sesuatu yang tidak berdasarkan pada ilmu dan Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun." Jangan kamu ikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya. Dan juga Allah menganggap bahwa berkata tanpa ilmu itu termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, harus kita ketahui bahwa Al-Qur'an memang bisa menjadi syifa. Al-Quran bisa penyem, menjadi penyembuh. Yang ada dalilnya yang biasa dilakukan oleh para sahabat untuk merukyah itu baca surat Al-Fatihah. Dan juga Rasulullah membaca kul wallah kul a'udzu farak kul tiga kali, kemudian meniupkannya ya. sama ditiupkan dulu ya di dikumpulkan dua telapak tangan kemudian ditiup puh, begitu. Lalu baca kul wallah kul farak kul kemudian di dibalurkan ke seluruh tubuh. Dilakukan demikian tiga kali. Ya. Yeah. Demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri pernah merukiah kepala kampung yang tersengat kalajengking dengan surat Al-Fatihah. Nah ini yang ada dalilnya kita amalkan sesuai dengan dalil. Wa pun menentukan juz ini, juz ini, juz ini tanpa dalil ini berkata atas Allah dengan tanpa dan ini hak. Kemudian amalan-amalan sunnah yang dianggap bid'ah yang ditulis ini harus kita lihat ya bahwa buku ini ya atau kita harus melihat apakah yang dia katakan ini telah didahului oleh para ulama terdahulu atau tidak. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah yang dia anggap sebagai sunnah itu berdasarkan hadis yang sahih atau hadis yang doif? Ini juga harus dilihat. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah sudah memberikan kepada kita patokan yang jelas. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانه فلا تعجلن حتى تنظر فيه هل تكلم في أصحاب رسول الله SAW أو أحد من العلماء kata beliau lihatlah semoga Allah merahmati, merahmatimu setiap orang yang berbicara dalam masalah agama dari ahli zaman kamu jangan kamu tergesa-gesa menerima dan jangan tergesa-gesa menolak sampai kamu lihat Apakah sudah didahului oleh sahabat atau salah seorang dari ulama terdahulu atau tidak? Kalau oh, ternyata ya dia berkata sebatas dari perkataan dirinya saja, atau dia menganggap yes, ya, berdasarkan sebuah hadis tapi ternyata hadisnya palsu atau lemah banget, ya, maka jelas pendapatnya ini mardud. Maaf, Allah maaf. Iya, Pak. Ada Bob di dari Silakan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, bagaimana cara yang menjawab terhadap seseorang yang ahli bid'ah atau tolikot yang mengatakan bahwa tapi karena masuk ke sana itu merasa tenang. Kita gitu ya, lihat. Hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, jelas perkataan seperti ini termasuk syubhat syaitaninya. Karena ya, kita beragama di dalam Islam ini asasnya jelas. Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Tapi dalam masalah ibadah yang sifatnya mahzah dan akidah tidak ada qiyas. Dalam kita berkeyakinan dan berakidah harus mengikuti Al-Quran dan sunnah walaupun anda merasa tidak tenang karena ketidaktenangan anda itu dari syaitan. Ya, maka harus Anda lihat ketika Anda ikut suatu kelompok dan ternyata menyimpang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Anda mengatakan saya merasa tenang kepadanya. Maka ketenangan yang Anda lakukan ini berasal dari syaitan bukan berasal, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mewajibkan kita mengikuti suatu ya pendapat kecuali Allah dan Rasulnya saja. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan Sunnah. Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan Muslim. Dari Nawas bin Sam'an bahwa ya, ia datang kepada Rasulullah dan Rasul bersabda, atas tas'alu anil bir, apakah engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan, kebajikan?" Istafi qalbak kata Rasulullah, mintalah fatwa dari hatimu. Fa innal birra matma'annat ilahin nafsu watma'anna ilahin qalbu. Karena kebaikan itu adalah yang menjadikan hati tenang dan jiwa kamu tenang. Wal ismu mahaka fi sadr wa taraddada fi eh, mahaka fi qalb eh, fi fi sadr wa taraddada fi qalb wa in aftaka nasu aftau. Ya, dan sedangkan dosa itu yang membuat seseorang gelisah dalam hatinya. Harus kita kompromikan yang pertama Hadis ini tidak menunjukkan bahwa hati sebagai dasar satu-satunya dalam Islam. Hati itu hanya kewajibannya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya para ulama Al-Hafidh Ibn Hajar dan yang lainnya, hadis ini dipergunakan ketika kita melihat ada dua pendapat yang dua-duanya sama-sama kuat berdasarkan dalil. Maka kita ikuti mana yang hati kita merasa tenang kepadanya. Adapun ya pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan hadis Quran, Al-Quran, hadis dan ijma, maka wajib kita tolak dan wajib kita tinggalkan. Yang kedua kita katakan bahwa hadis ini Rasulullah bersabda kepada sahabat. Dan sahabat itu hatinya bening, sebening kaca yang masih baru dibeli. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya kotor. Para sahabat, orang yang hatinya sangat bening, ketika dimasuki dosa itu hatinya merasa gelisah. Berbeda orang yang hatinya sudah banyak dipenuhi dengan kotoran dosa. Ketika ditam, di, apa, bertemu dengan dosa, dia tidak merasa dirinya gelisah. Biasa-biasa saja. Sebagaimana seorang syair berkata, Ma lijurfin ilamu. Ya, orang yang sudah mati kalau ditusuk-tusuk tidak akan merasa sakit. Demikian pula orang yang hatinya sudah mati, kalau terkena penyakit dan terkena dosa ia tidak akan merasa hatinya merasa merasa sakit ya maka hal Islam azakumullah sekali lagi harus kita lihat ya apabila dia merasa tenangnya ternyata kita lihat pertentangan jauh dengan Al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat dan ijma para sahabat tabiin dan tabiun tabiin, kita katakan bahwa rasa tenang yang antum merasakan itu berasal dari syaitan. Nah, Iya, ya. ada berapa di kita rasa? Silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan. Halo. Ya, silakan. Iya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Pak Ustaz dari Jamsi. Ah, bukan Saya mau nanya. Bukan dari kita Bu ya? Bukan dari Jamsi. Itu masalah sholat tahajud. Ah saya mengerjakan empat kali salam. Mm-hmm. Uh-huh. lagi dengan sholat witir tiga rakaat. Mm-hmm. Apakah sholat witir itu satu salam apa dua kali salam yang bagusnya? Iya. Dalam hadis yang sahih yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas bahwa, bahwa Ibnu Abbas pernah salat bersama Rasulullah. Maka disebutkan Ibnu Abbas فصلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين وأوتار بواحدة ya kemudian Rasulullah salat dua rakaat dua rakaat dua rakaat dua rakaat dua rakaat kemudian beliau witir satu rakaat dan disebutkan dalam hadis yang sahih juga Rasulullah bersabda ya فإذا خشي أحدكم الصبح فأوتر بواحدة kalau ternyata dari di antara kalian takut ya e, subuh masuk dalam keadaan kalian salat tahajud, maka witirlah dengan satu. Dan beberapa hadis lagi yang menunjukkan bahwa Rasulullah kalau salat tahajud, kebiasaan beliau itu witirnya satu. Berarti dua dua dua dua dua dua satu. Ya. Ini kebiasaan beliau. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis ini sahih dari Muslim bahwa Rasulullah pernah salat witir tiga rakaat dan duduk di akhir dan tidak duduk kecuali di akhirnya kata Aisyah falam yajlis illa fi akhiriha dan beliau tidak duduk untuk tahiyat kecuali di akhirnya ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang ingin sholat witir tiga rakaat maka boleh maka dia melakukan sholat uh, tahiyat di akhirnya tapi bagi mereka yang sholat tahajud maka disunnahkan mereka untuk apa berwitir satu rakaat di akhirnya dua dua dua dua dua satu ya wallahu alam ada bapak lagi silakan silakan pak assalamualaikum pak ustadz assalamualaikum warahmatullah ini menyambung yang tadi salat witir yang terakhir yang satu rokat itu duduknya tawaruk atau istiros ya. dalilnya apa itu Ah, memang tidak terjadi masalah-masalah ini. Apakah ya untuk witir yang satu rakaat ketika setelah selesai dia sholat tahajud, sholat tahajud, witir satu rakaat, apakah istirahat atau tawaruk? Yang rajih Allah alam. Berdasarkan kuman hadis Abu Daud, wa kana idza jalasa fi akhirah jalasa mutawarrikan. Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di rakaat terakhir maka beliau duduk mutawarik. Dan beliau, bukankah salat witir satu rokaat itu untuk menutup salat tahajud yang jumlahnya sebelas rokaat? Berarti ia dianggap salat yang terakhir. Maka pada waktu itu dia yang rojih Allah malam duduknya tawarruk. Allah maka kecuali kalau dia cuma salat witir doang. Dia cuma salat witir doang satu rokaat. Dan sebelumnya belum ada sholat, tidak ada salat lagi. Cuma satu rokaat doang. Misalnya dia bangun jam 4. Mau sholat tahajud, wah Tahu-tahu juga takutnya sebelum sebentar lagi subuhnya dia cuma sholat sholat terwitir satu rakaat doang. Maka ini tidak disebut rakaat terakhir. Karena disebut rakaat terakhir kalau sebelumnya ada. Maka yang seperti ini ya duduknya Allah alam yaitu dengan istirahat. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW biasa setiap kali dua rakaat itu istirahat. Allah alam. Pikirnya pakai dari sana. Maaf. Baik, Ustaz, uh, ya kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya pikirkan dulu. Iya, udah ada. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. Oh, iya, iya. Ini kan uh, eh, uh, eh, Anda pernah baca hadis Oh, halo? Halo. Ya. Anda pernah baca hadis uh -huh. uh, doa tentang setelah sholat berjamaah dilakukan, uh -huh. uh, terus ada masbuk dari sholat berjamaah setelah selesai ini kan. Uh -huh. uh, terus ada masbuk kan. Uh -huh. Kemudian ada ada masbuk lain apa Nah, itu eh, di dalam hadis itu katanya tidak ada sholat berjamaah lagi saja. Nah, terus terus yang jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan tuh eh, di, di masa kerja tuh ya sering terjadi berjamaah berkali-kali gitu. Hmm. seperti uh, uh, kalau berapa berapa kali kalau berjamaah. Yeah. Nah itu saya jadi oh, bagaimana yeah. menyikapinya saat itu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Di sini sebetulnya ada dua permasalahan. <clears throat> permasalahan yang pertama adalah mengadakan sholat berjamaah setelah jamaah pertama. Khilaf para ulama. Apabila di situ ada imam rakibnya. Apabila di situ ada imam rakibnya, yang rajih dari pendapat pendapat ulama dan imam Syafi'iyah bahwa tidak boleh ada jamaah yang kedua. Apabila telah selesai jamaah pertama, kemudian di situ ada imam ratibnya, maka tidak boleh mengadakan jamaah yang kedua berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud yang sahih dari Imam Hakim dalam Sadrak. Bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi masjid dalam keadaan selesai telah selesai sholat, maka beliau pun pulang ke rumahnya dan sholat bersama istri-istrinya di rumahnya. Demikian pula dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dalam dalam riwayat juga yang sahih. Ya, juga dikatakan itu tafrikun ya tafriku kalimat muslimin, memecah belah kalimat kaum muslimin. Yang kedua juga akan mengakibatkan apa orang akan berleha-leha di dalam berjamaah. Ya, jadi akhirnya orang mengatakan ah nanti saya jamaah yang kelima aja. Saya dapat jamaah yang ke-10 aja. Kalau tidak dibatasi berat permasalahannya. Akhirnya apa? Jadi melecehkan sholat berja berjamaah. Kemudian ya, ada lagi masalah yang kedua. E, apa kalau ternyata masjid itu tidak ada imam rawatibnya seperti yang ada di pabrik. Memang tidak ada imam rawatib dan tidak ada tentukan imam rawatib. Maka yang sahih itu boleh berjamaah berkali-kali di situ. Karena imam zati sama keadaannya dengan masjid safar. Nah. Kemudian masalah yang kedua yaitu ada orang masbuk. Kemudian dia kan misalnya imam dua rakaat dia harus melanjutkan dua rakaat lagi kan. Datang lagi orang lain kemudian lang langsung jadi mak makmum dari masbuk. Jadi bagaimana hukumnya? Ini saya belum dapat hadis masalah ini. Saya belum mendapatkan riwayat dalam masalah ini maka pada maka lebih baik dia sholat sendirian saja. Karena pada asalnya ibadah itu butuh pada dalil. Allah alam saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilaha illa asyadu ala ilaha illa anta astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.